Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara perkara yang penting dalam syariat adalah masalah kehidupan rumah tangga. Masalah kehidupan rumah tangga mendapat perhatian besar dalam syariat Islam. Sehingga kalau kita buka buku-buku fikih, kita akan dapatkan banyak sekali hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang masalah kehidupan rumah tangga. Bahkan syariat menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai salah satu sarana untuk meraih pahala yang besar. Untuk meraih pahala yang besar. Karenanya jumhur ulama berpendapat, kalau ada dua orang lelaki, yang satu menikah dan yang satu tidak menikah. Yang satu tidak menikah kenapa? Dia tidak menikah karena ingin konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Karena secara logis kalau seorang menikah, maka waktunya untuk beribadah berkurang waktu untuk baca Al-Quran berkurang, waktu untuk salat malam berkurang, waktu untuk puasa sunnah berkurang. Kenapa? Karena dia harus tersibukan mengurus anak dan istrinya. Sehingga ada seorang yang tidak ingin menikah supaya bisa konsentrasi beribadah kepada Allah. Ada lelaki tipe kedua, dia menikah. Kemudian memiliki anak-anak, memiliki istri sehingga waktunya terkurang, waktu ibadahnya terkurangi karena dia harus mencari nafkah, untuk mengurus anak dan istri. Mana yang lebih afdol di antara keduanya? Jumhur ulama berpendapat yang lebih afdol adalah lelaki yang kedua. Lelaki yang kedua yang dia menikah, ya. Meskipun waktu untuk baca Al-Quran berkurang, meskipun waktu untuk sholat malam berkurang, dia lebih afdol daripada lelaki yang meninggalkan pernikahan karena untuk beribadah. Kenapa? Karena kata para ulama, tatkala dia mengurusi istrinya, mengurusi anak-anaknya, sungguhnya dia juga sedang dalam beribadah. Oleh karenanya waktu ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin tidak menikah dalam rangka untuk bisa beribadah, ya dia ingin meni tidak menikah supaya bisa konsentrasi beribadah. Maka Nabi tegur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini La akhsyakum lillahu atqakum. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Tetapi apa? Wa ana atazawwajun nisa. Tetapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Bahkan Allah menjadikan bukan cuma Nabi Muhammad SAW di antara nikmat karunia yang Allah berikan kepada para rasul adalah mereka menikah dan punya keturunan. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami berikan anugerah kepada mereka istri-istri dan anak-anak. Oleh karenanya, pandangan kita jangan sempit, jangan kita pandang namanya ibadah cuma terbatas di masjid, cuma terbatas baca Al-Qur'an, puasa sunnah, ya. Ternyata Allah membuka pintu-pintu ibadah yang luas. Di antaranya beribadah dengan berumah tangga. Oleh karena Nabi SAW menganjurkan para pemuda untuk segera menikah. Dalam hadisnya kata Nabi SAW kepada para sahabat, para pemuda yang yang belum menikah, Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda sekalian, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah lebih mudah menundukkan pandangan dan lebih mudah untuk menjaga kemaluan. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, belum punya ekonomi yang mapan, maka hendaknya dia berpuasa. Oleh karenanya pernikahan itu sendiri merupakan ibadah. Nah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui pernikahan merupakan ibadah, merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hendaknya berusaha menjalankan pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar pernikahan tersebut bukan hanya sekedar perkara duniawi, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai contoh sederhana, bagaimana pernikahan itu merupakan ibadah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man ghassala waqtasala wa bakkara wabtakara. Barang siapa yang di hari Jumat di pagi hari dia menggauli istrinya. Akhirnya dia pun harus mandi wajib dan istrinya pun harus mandi mandi wajib. Wa bakkara wabtakara. Kemudian dia segera pergi ke masjid di pagi hari. Tsumma dana minal imam, kemudian dia duduk dekat dengan imam untuk mendengarkan khutbah Jumat. Wastama'a wa ansata. Kemudian dia memperhatikan, mendengar dengan saksama. Apa kata Nabi SAW? Kana lahu bikulli khutwatin yaktuha. Maka setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid tersebut. Di pagi hari, hari Jumat, dia akan mendapatkan pahala puasa dan pahala solat malam. Ini hadis hanya bisa dipraktekkan bagi orang-orang yang sudah menikah. Yang masih jomblo ya kita doakan semoga cepat menikah ya. Kasihan, kasihan mereka ya, kasihan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita tahu pernikahan itu merupakan ibadah, kita harus tahu apa tujuan pernikahan. Para ulama menyebutkan perkara-perkara yang dikenal dengan maqasiduz zawaj, yaitu tujuan utama dari pernikahan. Di antaranya tiga perkara yang mereka sebutkan. Yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan. alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan bagi para rasul tersebut, kata Allah, kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al walud. Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahilah wanita yang penyayang dan subur karena aku bangga punya umat yang banyak pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Kemudian di antara tujuan dari pernikahan adalah ghadul basar wa wa husnul farji, menundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Di antara tujuan pernikahan. Karena manusia diciptakan punya syahwat dan dia harus menyalurkan syahwat tersebut di tempat yang benar. Dengan menikah dia akan lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluannya. Ada tempat untuk dia menyalurkan syahwatnya, baik lelaki maupun perempuan. Dan di antara tujuan pernikahan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah mawaddah dan rahmah. Menumbuhkan cinta kasih antara suami dan dan istri. Ini di antara tujuan pernikahan. Ya, syariat ingin seorang suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan tentram, dengan tenang, dengan saling mencintai, dengan saling menyayangi. Waja'alna waja'ala bainakum mawaddatan warahmah dan dijadikan bagi kalian apa mawaddah wa rahmah cinta dan rahmat ini di antara tiga tujuan pernikahan oleh karenanya para ulama menjelaskan segala perkara yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga untuk menggapai tiga tujuan ini maka semuanya kalau kita niatkan karena Allah maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Contoh sederhana misalnya seorang istri merias dirinya, mempercantik dirinya, pergi ke salon misalnya. Dalam rangka apa? Agar dia tampak indah di hadapan suaminya, supaya suaminya bisa menundukkan pandangan. Maka kegiatan istrinya tersebut berpahala di sisi Allah. Kenapa tujuan dia untuk membantu suaminya menundukkan pandangan? Misalnya sang istri terlalu badannya melebar ya. Kemudian dia pergi ke salon, kemudian dia ikut fitness supaya lebih kurus ya. Karena sebagian orang kalau kita tegur, eh jangan makan banyak, kata dia kita masih dalam masa pertumbuhan. Ternyata dia menguruskan badannya, yang percantik dirinya, memakai parfum di rumahnya. Istri silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Mandi parfum juga boleh kalau di rumah. Kalau di luar jangan. Ya. Supaya apa? Supaya suaminya bisa puas dengannya supaya suaminya bisa mendukan pandangan, maka seluruh kegiatannya berpahala di sisi Allah. Kenapa tujuannya ada untuk menundukkan pandangan apa? Suaminya. Ini sebagai contoh ya. Dan segala kegiatan yang dilakukan oleh suami dan istri, selain beribadah, selain sholat, selain baca Quran, segala kegiatan yang dilakukan oleh suami dan istri untuk menemukan cinta kasih antara suami dan istri, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu agungnya tujuan Menumbuhkan cinta kasih suami dan istri bahkan dalam syariat diperbolehkan bohong antara suami istri dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih. Rasulullah SAW menyebutkan, La yahilul kadhibu illa fi thalath. Dusta itu haram kecuali pada tiga perkara. Padahal dusta itu dosa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Iyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Hati-hatilah kalian dengan dusta karena dosa itu akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat, perbuatan fujur dan kefajiran akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Tetapi ternyata ada dusta yang boleh. Dusta dibenci dalam syariat. Ya. Tetapi ada tiga dusta yang diperbolehkan. Pertama, dusta dalam peperangan. Kalau terjadi peperangan antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin, orang-orang non-muslim, maka boleh berdusta. Untuk menipu musuh, ini diperbolehkan. Dusta yang kedua diperbolehkan dalam rangka islahu dzatil bain, dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang bersengketa. Ini boleh berdusta. Saling memaki antara si A dan si B. Maka kita datang, kita bohongin si A, kita bilang A, ah, si B sekarang sudah baik sama kamu. Dia sering doain kamu. Dalam sholatnya dia doain kamu. Masa dia doain saya? Benar. Iya, dia sering berdoa, Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin. Dia kan kaum muslimin juga ya. ya jadi dusta diperbolehkan. Ternyata di antara dusta yang diperbolehkan hadithul rajul ilam ro'atihi wa hadithul mar'a ila zawjiha. Perkataan seorang laki terhadap istrinya dan perkataan seorang istri terhadap apa? suaminya. Ini boleh dusta. Kenapa dalam rangka untuk menumbuhkan cinta kasih? Bukan dusta, ngapusi dalam rangka menyuri, mengambil uang suami. Tidak boleh ya. Ini haram. Yang dimaksudkan dusta yang diperbolehkan antara suami istri adalah dusta yang bisa menumbuhkan cinta kasih. Seperti kita bilang sama istri kita, istriku kamu wanita tercantik di dunia. Iya. Waktu dunia lagi gelap. <laughs> Istrinya sudah tahu suaminya bohong, tapi dia senang-senang saja. Ah masa sih mas, mas jangan gombal mas, benar kamu paling cantik loh. Tapi dia berbinar-binar. Jadi. jadi di antara sifat wanita itu dia suka dipuji-puji oleh suaminya meskipun dia tahu suaminya bohong. Benar atau tidak ibu-ibu? Enggak katanya. <laughs> misalnya kita, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, Masya Allah ibu makananmu enak sekali hari ini ya. Padahal nggak enak. Tapi nggak enak kalau istrinya nanya ya. Gimana mas masakannya? Ya bilang enak aja, kalau nggak enak diomelin. <laughs> oh enak, enak ya. Enak, bener mas, bener enak. Tambah mas, oh nggak udah cukup. <laughs> atau istri antum bertanya sama antum, mas, cantikan saya atau dia mas? Oh, ini pertanyaan menjebak ini, hati-hati. <laughs> jangan sekali si antum bilang dia lebih cantik, jangan. Antum bilang aja kamu lebih cantik, meskipun bohong. Padahal cantiknya jauh beda. Hati-hati. Ini bohong yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan. Ada seorang syekh pernah cerita, ada seorang ibu-ibu, ya, eh, seorang lelaki ikut pengajian. Dia mendengar ceramah tentang bolehnya berdusta demi menyenangkan hati istrinya. Maka dia ingin praktekkan. Begitu dia pulang ke rumah, maka dia segera puji makanan istrinya. Biasanya dia nggak pernah muji. Dia bilang, Bu, masya Allah masakanmu enak Bu, luar biasa Bu, enak sekali. Kata istrinya, Mas, Tumben muji masakan mas. Itu masakan saya ambil dari tetangga mas. <laughs> Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan menyampaikan ayat-ayat yang tujuan kita membaca ayat-ayat ini kita tafsirkan dengan penjelasan para ulama dalam rangka untuk menemukan cinta kasih antara suami dan istri. Karena menemukan cinta kasih antara suami dan istri ya di merupakan tujuan syariat. Bahkan boleh berbohong demi hal ini. Ini menunjukkan syariat memperhatikan masalah masalah ini. Ada empat ayat yang saya pilih dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah kehidupan rumah tangga. Ya. Semoga dengan pelajari ayat-ayat tersebut semakin tumbuh cinta kasih antara suami dan istri dan semakin baik hubungan antara suami dan istri. Ayat yang pertama adalah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Kata Allah, dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Kenapa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun? Karena istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga adalah pakaian bagi istri kalian. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Di awal-awal disyariatkannya puasa, peraturannya di awal diturunkan syariat puasa, peraturannya barang siapa yang sudah ketiduran atau sudah tiba malam hari, ya sudah isya, sudah sholat isya, sudah tiba malam hari, tidak boleh lagi makan dan tidak boleh lagi berhubungan dengan istrinya. Namun hal ini ternyata berat bagi para sahabat. Kenapa? Waktu mereka untuk berhubungan dengan istri cuma sedikit. Sudah siang hari puasa, waktu cuma sempit maghrib sampai apa? <laughs> Isya. Berat ya. Setelah itu Isya tidak boleh lagi berhubungan dengan istri. Maka turunlah ayat ini. Allah mengatakan wahilalakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Di malam hari silakan berhubungan dengan istri-istri kalian. Allah sebutkan taklil, sebabnya kenapa diperbolehkan? Allah menjelaskan, kenapa diperbolehkan berhubungan di malam hari bulan Ramadan? Karena sulit berpisah antara seorang suami dengan istrinya di malam hari. Kata Allah, "Hunna libasul lakum." Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Dan subhanallah Allah memberi ungkapan dengan pakaian yang menunjukkan kedekatan dan kelengketan luar biasa antara seorang dengan bajunya. Kita kalau pakai baju, baju kita menempel di tubuh kita dan menutupi segala bagian tubuh kita sampai bagian-bagian yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ya. Ini menunjukkan kedekatan antara si pemakai baju dengan bajunya. Dan demikianlah Allah menggambarkan antara kedekatan seorang suami dengan istri dan sebaliknya istri dengan suaminya. Karena kedekatan yang begitu dekat ini, maka tidak pantas mereka diharamkan untuk berhubungan di malam hari meskipun di malam hari bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang masalah libas. Allah menggunakan istilah libas, libas pakaian. Dan dalam bahasa Arab libas itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Kedekatan yang luar biasa. Bahkan terjadi ketercampuran. Makanya Allah mengatakan contohnya wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan, melibaskan kebenaran dengan kebatilan. Artinya apa? Tercampur, jangan dicampur baurkan, harus dipisahkan. Kalau sudah tercampur baur antara kebenaran dengan kebatilan dikatakan iltibas. Telah terjadi libas. Saking begitu eh, dekatnya. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibasu taqwa dzalika khair." Dan pakaian ketakwaan itulah ya yang lebih baik. Ya. Pakaian ketakwaan itu adalah yang lebih baik. Allah menyebutkan takwa harus menjadi pakaian seorang muslim. Seakan-akan ketakwaannya menempel pada dirinya seluruhnya. Maka dia bertakwa dalam pandangannya, dia bertakwa dalam lisannya, dia bertakwa dalam pendengarannya, dia bertakwa dalam langkah kakinya, karena Allah menamakan takwa dengan libas, pakaian. Sehingga benar-benar melengket pada dirinya, merasuk dalam seluruh tubuhnya. Contohnya Allah juga menggunakan kalimat libas dalam satu ayat. Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ fakafarat bi an umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Kata Allah Allah memberikan suatu perumpamaan tentang suatu negeri yang negeri tersebut tadinya aman, tadinya tentram, rezeki datang kepada negeri tersebut dari arah dari segala penjuru datang rezeki tersebut yang berlimpah ruah. Fakafarat bi an umillah. Kemudian negeri tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah mengatakan apa? Fa Allah libasal ju'i wal khauf. Maka Allah buat negeri ini penduduknya merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Mujib Fatawa, beda seandainya kalau Allah mengatakan maka Allah merasakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Tatkala Allah tambah kalimat libas, Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan berarti memiliki makna yang lebih. Al-Quran itu, kata-kata dalam Al-Quran itu detail dan pasti ada faedah. Kalau seandainya Allah mengatakan Allah membuat penduduk negeri tersebut merasakan kelaparan dan ketakutan, maka kelaparan tersebut mungkin hanya sebentar, ketakutan tersebut mungkin hanya sebentar, tapi tatkala Allah mengatakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan, seakan-akan kelaparan dan ketakutan merasuk dalam tubuh mereka dan tidak terlepas dari tubuh mereka. Mereka senantiasa ya diliputi dengan kelaparan dan ketakutan terus-menerus dan merasuk dalam tubuh mereka. Maksud saya para hadirin hadirat, saya ingin menyampaikan dalam bahasa Arab, libas pakaian itu maknanya kedekatan, keterlengketan dan ketercampuran. Itu disebut dengan libas. Nah, ternyata Istri bagi kita dikatakan pakaian bagi kita. Dan ini juga disebutkan dalam satu hadis dari Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Ma'rur radhiyallahu anhu tatkala perjanjian e, eh, Bayatul Aqabah, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengajak Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Tinggalkan Mekah, berhijrahlah ke negeri kami, kota Madinah. Kemudian dia berkata, "La namna annaka mimma namna'u minhu uzurana. Kata dia wahai Rasulullah, kami kaum Ansar, penduduk kota Madinah akan membela engkau sebagaimana kami membela istri-istri kami. Tapi dia menggunakan kalimat sebagaimana kami kama namna uh, mimma namna'u minhu uzurana, sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Ternyata dia mengungkapkan istrinya dengan sarung. Ya mengungkapkan istrinya dengan apa sarung karena sarung dekat dipakai terus dan menutupi bagian-bagian yang penting yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang lain. Dari sini kita bisa mengambil faedah. Ternyata Allah menggambarkan kedekatan seorang istri dengan suami dan sebaliknya dengan pakaian. Nah, kalau istri kita adalah pakaian bagi kita dan kita adalah bagian pakaian dari bagi istri kita, maka kita harus memperhatikan makna pakaian ini. Di antara fungsi pakaian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian melindungi kita dari rasa panas dan rasa dingin. Maka demikianlah hendaknya kita bagi pasangan kita. Kita seharusnya memberikan ketentraman bagi istri kita. Seorang istri harusnya memberi ketentraman bagi suaminya. Kalau kedinginan maka dia hangatkan. Jangan sampai istrinya kedinginan. Kalau istrinya kepanasan maka dia kipas-kipasin. Jangan sampai kepanasan sebagaimana fungsi pakaian. Sebagaimana fungsi pakaian. Maka seorang berusaha untuk memberi ketentraman bagi istrinya. Ketentraman dengan perkataan, dengan perbuatan, jangan menyakiti hatinya. Kalau kita berbicara, pikir terlebih dahulu, jangan sampai menyakiti hati istri kita. Seorang istri kalau berbicara dengan suaminya, mikir terlebih dahulu. Kita mikir tersebut itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dapati sebagian suami kalau berbicara dengan teman-temannya, dia milih-milih kata. Dia berbicara bagaimana menyenangkan teman-temannya, hati teman-temannya. Tapi kalau sudah berbicara dengan istrinya, dia asal ngomong. Terkadang istrinya sakit hati tidak dia pedulikan. Sebaliknya sebagian istri pun demikian. Kalau lagi ngobrol sama teman-temannya di WhatsApp ketawa-ketawaan, di Facebook ketawa-ketawaan, di BlackBerry ketawa-ketawaan, begitu ngobrol sama suaminya tidak ketawa ketiwi Ini salah. Ingat orang yang lebih utama untuk kita berbuat baik kepadanya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling punya banyak jasa kepada kita. Mana lebih banyak jasanya? Teman atau istri kita? Istri kita lebih banyak jasanya. Yang mengandung anak kita, ya. yang setengah mati merawat anak kita, yang setengah mati juga merawat kita. Kemudian kita nistakan, tidak kita pedulikan, tidak kita pilih kata-kata dalam berkata dengannya. Kita sakiti hatinya, ini nggak boleh. Fungsi pakaian adalah memberi ketentraman melindungi dari gangguan. Kita berusaha memberi ketentraman pada istri dan mengganggu, jangan sampai dia terganggu. Di antara fungsi pakaian kata para ulama adalah menutup aurat. Maka hendaknya kita menutup aurat istri kita dan istri kita juga menutup aurat kita. Maka saya ingatkan kepada bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membuka aurat pasangan hidup kita. Tidak ada yang paling mengetahui tentang aurat kita kecuali pasangan kita. Tidak ada yang lebih mengetahui tentang kekurangan-kekurangan kita, aib-aib kita kecuali pasangan kita. Kita punya teman dekat, kita punya orang tua, kita punya kakak, punya adik. Tapi mereka tidak begitu mengerti tentang kita. Yang paling mengerti tentang kita, kekurangan-kekurangan kita, luar dalamnya adalah istri kita. Dan sebaliknya yang paling mengetahui kekurangan istri kita, luar dalamnya adalah kita. Nah ini adalah amanah. Kita tutup auratnya, maka jangan kita umbar kekurangan suami kita. Jangan kita bicarakan kekurangan istri kita. Saya sering sampaikan, gibah, menceritakan keburukan saudara, itu dosa besar. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah, apakah kalian suka makan bangkai mayat saudaranya? Tentu kalian benci akan hal ini. Orang yang berbuat gibah disamakan dengan makan bangkai mayat saudaranya. Dan meskipun gibah secara umum dosa besar, tetapi gibah itu bertingkat-tingkat juga. Dosa besarnya bertingkat-tingkat. Tidak sama kata para ulama menggibah orang awam, orang umum dengan menggibah para ulama, hukumnya berbeda. Tidak sama Anda menggibah teman-teman Anda dengan menggibah orang tua Anda, berbeda hukumnya. Tidak sama menggibah teman-teman dengan menggibah suami sendiri, tidak sama. Ini suami punya banyak jasa sama kita, kemudian kita gibahi, kita ceritakan kejelekannya, nggak boleh. Harusnya kita tutup auratnya. Sehingga kalau ada permasalahan antara suami dan istri, jangan sampai keluar. Jangan kemudian seorang mengungkap keburukan istrinya atau mengungkap keburukan suaminya. Ingat fungsi pakaian adalah menutup aurat satu dengan yang lainnya. Ada celah, ada aib suami kita, pasangan kita, maka hendaknya kita tutupi bukan malah kita umbar ya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu hobinya ngerumpi ya. Hati-hati ya. Kemudian kumpul-kumpul, eh suamimu gimana? Kalau suami saya begini, aduh suami saya parah. Artinya <laughs> ngerumpi di, tentang suami-suaminya, nggak boleh seperti itu ya. Nggak boleh. Ingat ya, gibah orang lain tidak sama dengan menggibah suami. Hukumnya berbeda. Sama-sama dosa besar, tapi lebih besar kita menggibai orang yang dekat dengan kita, yang punya jasa sama sama kita. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, di antara penjelasan ahli tafsir tentang makna libas, ya. Mereka mengatakan, ingat wahai sang suami, istrimu adalah pakaianmu. Maka rawatlah pakaian tersebut dengan baik. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan oleh orang lain. Paham? Anda punya pakaian, ini pakaian Anda spesial hanya buahnya boleh yang Anda pakai. Tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ini mengajarkan kepada kita para suami harus punya sifat cemburu. Jangan sampai istri kita dicolek sama lelaki lain. Jangan sampai istri kita ya digoda oleh lelaki lain. Kita jaga dia. Ini pakaian saya spesial. Saya hanya yang boleh pakai. Tidak boleh orang lain pakai. Maka seorang harus punya cemburu. Jangan biarkan istrinya kemudian whatsappan sama lelaki, ketawa ketiwi. Nggak boleh. Mana rasa cemburu anda? Biarkan istrinya ngobrol-ngobrol sama ya lelaki lain, ketawa ketiwi. Biarkan istri anda punya teman-teman di, di Facebook, teman laki-laki. Kemudian ketawa-ketawaan dengan teman-teman lamanya. Nggak boleh ya, Ikhwan. Anda harus punya rasa cemburu. Seorang laki membiarkan istrinya ngobrol sama laki-laki sampai setengah jam di telepon, nggak boleh. Ini baju milik saya, nggak boleh dipakai oleh orang lain. Saya yang beli, saya yang rawat, saya yang setrika. <laughs> Kemudian dipakai sama orang lain, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ikhwani fillah, wa fiddin, bahwa ini ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini ayat pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya pasangan hidup kita, suami kita atau istri kita adalah pakaian bagi kita. Maka perhatikan hal ini. Kita beri ketentraman kepadanya, jangan kita bongkar auratnya dan aibnya dan harus kita jaga baik-baik. Ayat yang pertama. Taib. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat ini Sebenarnya berkaitan tentang masalah perceraian. Tapi dalam konteks ayat tersebut ada satu lafal yang luar biasa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita bacakan terlebih dahulu ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah." Fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la al fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli istri-istri kalian, padahal kalian sudah menentukan maharnya, maka kewajibannya kalian harus membayar setengah mahar kecuali sang istri memaafkan, tidak usah bayar, atau sang suami memaafkan dengan membayar mahar secara penuh. Ini ayatnya. Ayat ini bercerita tentang dua pasangan yang menikah. Lelaki dan wanita menikah. Kemudian setelah terjadi akad pernikahan, belum tinggal serumah, tiba-tiba lelaki berubah pikiran, dia ceraikan istrinya. Belum digauli, belum disentuh. Dia ceraikan istrinya. Nah Islam punya aturan. Aturannya bagaimana? Aturannya, maka kamu harus tetap bayar mahar harus dibayar tapi setengah harga. Misalnya maharnya 20 juta. Waktu akad nikah, saya terima nikahmu dengan mahar terhadap anak saya, putri saya dengan mahar 20 juta. Rencananya mau tinggal serumah nanti minggu depan. Tahu-tahu sang suami berubah pikiran. Dia ceraikan istrinya. Nah, dalam syariat Islam mahar tetap harus dibayar, tetapi setengah. Jadi 20 juta jadi berapa? 10 juta. Kenapa? Karena ini cewek sudah diboking. Terus bookingnya digagalin ya. Kalau sudah diboking kan orang lain nggak bisa masuk sudah diboking. Harus bayar kerugian berapa? Setengah setengah harga. Kejadian seperti ini di tanah air kita hampir tidak ada. Kalau di Arab Saudi sampai sekarang masih mungkin terjadi. Kenapa? Orang Arab punya kebiasaan mereka ada jarak antara akad nikah dengan walimah dengan nikah dengan tinggal serumah, ada jaraknya. Bisa jadi mereka menikah sekarang, nanti enam bulan lagi baru tinggal serumah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah waktu Aisyah berumur enam bulan, enam tahun. Kemudian baru menggauli Aisyah tatkala Aisyah berumur berapa? Sembilan tahun. Jarak antara akad nikah dengan tinggal serumah berapa tahun? Tiga tahun lama. Nah jarak ini bisa jadi terjadi perubahan pikiran. Bisa jadi sang suami menceraikan istrinya. Kalau kita di tanah air tidak ada seperti itu, hampir nggak ada. Kita nikah sekarang, malam langsung malam pertama. Iya atau tidak? Bahkan ada yang nikah pagi-pagi langsung siang pertama, tidak pakai malam pertama. <laughs> Ya. Jadi kemungkinan terjadi perceraian sebelum disentuh ini hampir tidak terjadi di tanah air kita. Tapi kalau di Arab Saudi masih mungkin terjadi. Bukan ini tujuan saya membahas masalah, masalah ini, tapi saya ingin menceritakan. Ini mukadimah saja. Nah kalau ada ada terjadi seperti ini, sang suami belum menggauli istrinya, dia ceraikan, maka dia harus bayar mahar setengah. 20 juta, dibayar 10 juta. Kata Allah, illa ayyafuna au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali sang istri memaafkan. Maksudnya gimana? Dia mengalah, dia bilang, "Sudahlah Mas, nggak usah bayar sama sekali. Toh saya saya belum kamu apa-apain. Toh saya belum kamu sentuh. Saya akan cari lelaki yang lain. Sudah nggak usah bayar sama sekali." Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah atau sebaliknya, sang suami yang maafkan. Kata dia, e, saya kasih aja mahar seluruhnya. Enggak usah 10 juta, 20 juta saya kasih. Kenapa? Saya sudah saya sudah booking kamu, tadi ada yang ngelamar nggak jadi, saya sudah merugikan kamu, ambil aja 20 juta. Saya pasrah. Jadi dua-duanya disuruh untuk berbuat baik oleh Allah. Sang wanita disuruh untuk mengalah tidak usah terima mahar, sang lelaki disuruh untuk membayar mahal secara full. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa antafu aqrabu taqwa. Yang lebih mengalah itu lebih dekat kepada ketakwaan. Setelah itu Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan sikap terbaik dalam bermuamalah dengan pasangan kalian. Ayat ini kalau antum buka terjemah. Ada yang punya buku terjemah, terjemah Al-Quran? Ada yang punya atau tidak? Coba dibuka. Ya. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 237. Tatkala terjemahan walatan saul fadla bainakum. Banyak di buku-buku terjemah diterjemahkan janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ini terjemahan yang ada biasanya. Janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Namun ini dikritiki oleh para ulama. Karena terjemahan ini tidak sesuai dengan tafsiran ayat. Kalau Anda baca tafsiran ayat ini dalam buku-buku tafsir, maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan demikian. Meskipun pernyataan jangan melupakan kebaikan pasangan kalian yang telah lalu, itu pada zatnya juga benar. Tetapi dia bukan tafsiran ayat ini. Agak susah ya. Saya ulangi. Ya. Ayat ini Allah berfirman wala saul fadla bainakum. Diterjemahkan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ini terjemahan yang salah. Meskipun maknanya benar tapi dia tidak cocok untuk terjemahan ayat ini. Kenapa saya katakan meskipun maknanya benar? Karena memang pada dasarnya benar. Kita hendaknya jangan melupakan kebaikan pasangan hidup kita. Terutama tatkala terjadi cekcok. Rasulullah SAW melarang kita menilai hanya tatkala terjadi cekcok. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menilai dari awal sampai akhir. Kita pandang kebaikan-kebaikan yang lalu, kita timbang dengan keburukan yang sekarang, baru kita ambil keputusan. Jangan seorang terprovokasi kemudian emosi hanya menilai pada tatkala terjadi kesalahan. Makanya Nabi SAW bersabda, La yafruku mu'minun mu'minah, in kariha minha khulukan radhiya minhal akhar. Janganlah seorang lelaki yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia benci satu perangai dari istrinya, dia akan ridho suka dengan perangai istrinya yang lain. Rasulullah SAW beri isyarat bahwasanya seorang istri tidak sempurna. Pasti ada perangai yang kita tidak suka dari istri kita. Tapi waktu dia sedang melakukan kesalahan dengan perangainya, jangan kita cuma lihat itu saja. Kita lihat kebaikan-kebaikannya yang lalu. Kita lihat kebaikan-kebaikannya yang lain. Ya, Mungkin istri kita suka ngomel, tapi ternyata dia punya kebaikan yang lain. Meskipun suka ngomel, masakannya enak. Sambelnya enak. Kemudian ternyata dia cantik. Ternyata dia rajin. Ya, ada satu kekurangannya. Jangan kita cuma nilai itu saja. Ya. Mungkin istri kita badannya gembrot mungkin ya. Mungkin mungkin eh, antum jangan bilang istri saya gembrot ya. Enggak ya. Mungkin istri sebagian kita badannya mungkin sudah melebar dan berkembang ya. Jangan kita cuma lihat itu saja kekurangannya, banyak kebaikannya. Dia berkembang begini gara-gara mengandung anak kita banyak. Ya, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Ya. Dia memasuki masa pertumbuhan <laughs> karena demi kita. Kita ingat kebaikan-kebaikannya. Ya. Meskipun dia demikian ternyata akhlaknya mulia, lembut. Ingat kebaikan kebaikan. Rasulullah larang kita hanya menilai keburukan, tidak boleh. Larangan ini terutama kepada para wanita. Karena yang sering menilai hanya keburukan itu para wanita. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW tatkala khutbah id, Rasulullah SAW kemudian melangkahkan kaki menuju ke sof para wanita. Rasulullah SAW memberikan khutbah khusus untuk para wanita. Kata Nabi SAW, Ya ma'asyaran uh, eh, uh, eh, ya, ya ma nisa tasaddaqna fa inna kunna aktar hatobi jahannam. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah kalian. Kenapa? Karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita sahabiah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah. Kok bisa kami para wanita paling banyak menghuni neraka jahanam?" Nabi menjelaskan sebabnya. Fa inna kunna takfurna al-ashir wa tuksirna la'nah. Karena kalian para para wanita suka lupa dengan kebaikan suami. Kufur terhadap kebaikan suami. Dan kalian suka mengumpat, suka melaknat. Ini yang membuat wanita mudah terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi, "Wahai kalian seorang suami, kalau kalian melakukan kesalahan kepada seorang istri, seorang wanita, padahal kalian sudah melakukan kebaikan setahun penuh, ada satu kesalahan, wanita ini pasti marah dan dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Jadi ini bahaya. Ada wanita seperti ini hati-hati. Dia suka lupa dengan kebaikan suami. Kalau suami sudah salah, maka dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia mengatakan misalnya, kamu tidak pernah cinta sama saya. Nah, ini hati-hati perkataan seperti ini. Kata-kata dengan lafal yang memberikan faedah keumuman. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Gimana tidak cinta sama kamu? Anak kita sudah tujuh. <laughs> Dari mana datang anak kita semua ini kalau tidak cinta? datang begitu saja tanpa cinta, ya. Dengan cinta maunya cinta buta gimana bisa datang anak tujuh ya? Kalau dia marah sama suaminya hindari kata-kata tersebut. Kamu lebih sayang, selalu lebih sayang kepada ibumu daripada saya. Hati-hati. Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Hati-hati. Perkataan-perkataan umum seperti ini hati-hati jauhi para ibu-ibu. Ini perkataan-perkataan yang mudah masukkan seorang dalam neraka jahanam. Kenapa? Seakan-akan dia lupa dengan kebaikan suami. Apalagi para wanita mereka mudah ingat kesalahan-kesalahan suami. Kalau suaminya sudah salah dia ingat kamu dulu mas begini, bulan lalu kamu juga begini, waktu setahun yang lalu kamu juga begini, pas tanggal 25 sekian kamu juga begini. Hafal ya. Dan itu kelebihan para wanita, diberi hafalan yang kuat. Hafal kesalahan suami. Beda kalau suami biasanya tidak tidak hafal kesalahan istrinya. Kenapa? Kepalanya sudah penuh dengan mikir utang, mikir macam-macam, sehingga untuk mengingat kesalahan istri agak susah. Ini saya bicara secara umum. Bukan berarti semua ibu-ibu seperti itu tidak ya. Saya rasa banyak ibu-ibu yang soleha di sini. Amin ya. <laughs> Bapak-bapak nggak ada yang amin. <laughs> saya sendiri yang aminkan. Ibu-ibu ngamin sendiri ya. Alhamdulillah. Tapi saya ingatkan ya. Tatkala kita sedang bermasalah dengan istri kita, maka jangan kita pandangan kita sempit hanya melihat kesalahannya tatkala itu. Seorang yang adil, dia melihat masa lalunya, bagaimana perjuangan istri saya, bagaimana perjuangan suami saya. Dia ingat kebaikan-kebaikan tersebut, akhirnya nanti dia jadi luluh. Dia jadi jadi luluh. Ini mananya benar, tetapi dia bukan tafsiran ayat ini. Ternyata yang dimaksud dengan walatan saul fadla bainakum yaitu janganlah kalian meninggalkan perbuatan yang terbaik bagi pasangan kalian. Itu maksudnya ayat itu. Meskipun tidak pernah kenal sebelumnya. Seorang berusaha melakukan yang terbaik bagi orang lain. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, muamalatul ghair, kita bermuamalah dengan orang lain ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama al-muamalah bil adil, bil insaf. Kita bermuamalah secara adil dengan orang lain. Contohnya, kalau dia baik kita baik. Kalau dia buruk kita boleh balas dengan keburukan, nggak apa-apa. Secara hukum boleh. Tidak boleh kita mendoliminya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini berarti kita bermuamalah dengan dia dengan keadilan. Ada tingkat kedua, al-mu'amalatu bil fadl. Kita bermuamalah dengan orang lain dengan yang terbaik. Meskipun dia tidak pernah baik sama kita. Tingkatan kedua ini yang paling afdol yang dianjurkan oleh syariat. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana luar biasanya dalam menjamu tamu. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepada engkau tentang kabar tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Siapa para malaikat yang datang menjelma menjadi manusia bertamu kepada Nabi Ibrahim. Izdakhalu alaihi faqalu salaman. Qala salamun qaumun munkarun. Para malaikat tersebut menjelma menjadi manusia, kemudian mengetuk pintu Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Kata Nabi Ibrahim menjawab, keselamatan juga bagi kaum yang saya tidak kenal. Sebelum tidak kenal mereka sebelumnya. Nabi Ibrahim tidak tahu Salam, tidak tahu kalau itu ternyata malaikat karena mereka sedang menjelma jadi manusia. Bertamu di rumah Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin Nabi Ibrahim menjamu mereka, segera dia pulang kemudian dia potong sapi yang gemuk, dia panggang kemudian dia hidangkan kepada tamu-tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ingat Nabi Ibrahim tidak pulang ke rumah nyeplok telur enggak ya? Dia potong sapi. Ya, bukan potong ayam, potong apa? Potong sapi. Dalam rangka menjamu tamu yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ini yang disebut dengan al-mu'amalatu bil fadl. Bermuamalah dengan orang lain yang terbaik meskipun dia tidak punya kebaikan kepada kita sebelumnya, meskipun dia tidak punya jasa kepada kita sebelumnya. Dan itu yang dituntut seorang istri kepada suami dan seorang suami kepada istri. Bagaimana melakukan yang terbaik bagi pasangan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi SAW bersabda, rahimahullahum ra'an, samhan idha ba'a, samhan idha syara, samhan idha qtada. Semoga Allah merahmati Seorang yang dia mudah tatkala menjual, mudah tatkala membeli, dan mudah tatkala menagih utang. Dia bermuamalah, bermuamalah dengan yang terbaik. Ya. Bagaimana? Tatkala dia membeli barang contohnya. Dia beli barang. Ada ini barang harganya berapa pak? Harganya 100 ribu. Boleh kurang dikit pak? lima ribu. Oh ya sudah saya beli. Dia mudah untuk membeli. Ada orang yang sulit dalam membeli. Contoh, berapa harganya Pak? 100 ribu. Boleh kurang? Boleh 90 ribu. Enggak, 30 ribu ya. Aduh. Ada yang seperti itu. Dan dia bangga. Saya kalau nawar bisa sampai. Saya yang beli aja, kamu tidak usah tunggu. Saya yang tawar. Uh, mengerikan. Kita ngeliat tuh ngeri. <laughs> ada teman seperti itu ada. Kalau tawar mengerikan. Kita nggak nggak tega melihatnya. <laughs> Tapi dia jago nawar ya. <laughs> Tapi ada suatu hari istri saya cerita dia dengan temannya pergi ke pasar nawar. Harganya berapa? 10 ribu. Temannya bilang 3 ribu bu. Kalau nggak punya uang nggak usah nawar kan. Kita mudah untuk membeli. Yang penting kita tahu harganya masuk akal. Kenapa kita susahkan orang? Biar dia juga dapat untung. Dia jualan karena ingin cari untung. Ente tidak mau kasih untung dia. Selama untungnya masuk akal, tidak boleh berlebih-lebihan, bayar. Sama tatkala kita beli. Beli barang. Samhan idastaro, mudah untuk membeli, rahmat tatkala membeli. Tadi eh, mohon maaf, tadi membeli. Sekarang kalau kita menjual, menjual kita jual barang sama orang lain. Orang tanya sama kita, kita jual berapa? 100 ribu. Orang tersebut nawar kepada kita, ya, 70 ribu ya. Kita lihat, oh, udah ada untung 20 ribu, udah jual aja. Mudah untuk menjual. Ada orang yang sulit menjual. Dia mengatakan apa? Enggak, satu rupiah pun enggak akan turun. Gak mau cari penjual penjual lain. Ada orang seperti itu, ada. Itu bukan bermuamalah bil fadl. Kita berusaha bermuamalah dengan yang yang terbaik. Ya, sebagian ada orang jualan es. Ya. Kasihan lihat, ini jualan es, musim hujan jualan es nggak laku. Ente masih tawar lagi. Ya udah jangan udah beli aja udah kasihan. Kasihan. Kasihan ya, dia untung berapa sih untuk anaknya untuk bayar SPP, untuk beli susu anaknya nggak cukup. Ya udah ente beli aja. Ya. Oleh karenanya, dalam ayat ini Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan untuk bermuamalah bil fadl, bermuamalah yang terbaik bagi pasangan Anda. Kemudian kata Allah di akhir ayat, Inna Allah bima ta'amaluna basir. Sungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini sangat penting. Anda harus yakin Allah maha melihat. Kenapa waktu Anda senyum kepada istri Anda, waktu Anda pijit istri Anda, tidak ada yang lihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya semakin buat kita berat untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang, sama anak buah, sama bos karena ada ada nilai pujian. Tapi kalau kita sama istri, siapa yang memuji kita? Tidak ada yang lihat. Ingat Allah yang puji. Allah yang puji. Maka kita tanamkan dalam diri kita bermuamalah dengan istri harus dengan yang terbaik. Ya kita dapat pahala. Kata Allah, Inna Allah bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah melihat apa yang kau lakukan. Kalau istri kita tidur, dia kedinginan, ambil selimut, tutup cium keningnya. Dia bangun tapi dia pura-pura tidur. Dia bahagia, istri Enggak Nggak ada yang lihat, yang lihat cuma Allah Subhanahu wa taala. Apa usahanya istri kemudian kita pijit badannya, pijit kakinya, pijit tangannya. Ya, kita berusaha untuk romantis ya. Cium keningnya, ya. Cium bibirnya, ya. Istri pun demikian. Suami mau pergi, ya. Cium tangannya, pakaikan kaos kakinya, ya. Seperti itu. Kalau pulang, ya gunting kukunya kalau kukunya panjang. Ya. Saya mohon maaf ya, saya kaki kuku saya digunting sama istri saya. Ya. Ada yang lebih parah daripada tapi ada yang lebih parah daripada ini tapi saya tidak boleh ceritakan. <laughs> Jadi kalau suami kukunya panjang jangan sudah anti istri ambil gunting kasihan suami saya nggak sempat ngurus badannya. Ya. Mana-mana kerja di bawah terik matahari diomelin sama bos. Kita yang layani suami kita. Coba Pak buka giginya. Kalau kuning digis gosok giginya. Itu namanya muamalah bil fadl. Bermuamalah dengan pasangan kita dengan yang terbaik. Dengan yang terbaik. Dan siapa yang muji kita? Enggak ada yang muji kita. Beda kalau kita berbuat baik sama teman, sama bos, banyak yang lihat dia muji kita. Tapi kita hanya mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafal ayat ini. Ayatnya gampang. Wala tansawul fadla bainakum. Sudah hafal belum? Wala tansawul fadla bainakum. Artinya janganlah kalian tinggalkan bersikap yang terbaik bagi pasangan kalian. Jalankan kehidupan rumah tangga dengan metode ini, metode Qurani, maka kehidupan akan bahagia, kehidupan akan tentram, kita rindu selalu pulang ke rumah. Kenapa? Karena kita berbuat yang terbaik bagi istri, istri yang berbuat terbaik bagi bagi kita. Tapi kalau hanya bisa nuntut-nuntutan, Mas, saya sudah begini, kamu kok begini, kau ah, repot seperti ini. Ya. Gak enak kehidupan di rumah kalau saling nuntut menuntut. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat ketiga. Masih ada dua ayat lagi. Ayat ketiga dalam surat Ar-Rum ayat 21. Ayat yang sering dibacakan tatkala ada walimah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dari diri kalian istri-istri kalian. Litaskunu ilaiha agar kalian wahai para suami tentram, nyaman dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan bagi kalian antara suami dan istri mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau antum baca tafsiran para ulama, Sebagian ulama mengatakan wa min ayati rububiyatihi wa uluhiyatihi. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu di antara bukti-bukti bahwasanya Allah itu Tuhan, bahwasanya Allah itu pencipta. Allah menjadikan istri-istri dari kalian agar kalian tentram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menemukan cinta kasih dan sayang di antara kalian. Allah tutup ayatnya juga dengan mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian ada tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda bahwasanya Allah itu Tuhan bagi orang yang berpikir. Dan benar, saya renungkan ayat ini para hadirin. Subhanallah, siapa yang bisa menumbuhkan hasrat dalam diri kita? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih hasrat, tidak ada hasrat. Allah yang menemukan cinta kasih, Allah yang pasang. Ya akhi, istri kita kalau meskipun cantik luar biasa, berhias luar biasa. Kalau kita pajang di hadapan sapi, sapi tidak tertarik. Beneran. Mau coba? Silahkan. <laughs> tidak tertarik. Kenapa Allah tidak bikin hasrat pada sapi tersebut? Sapi ini maunya yang gemuk seperti sapi dia juga, baru dia tertarik. Yang kasih hasrat siapa? Allah. Mungkin seorang bisa bikin robot dan macam-macam. Yang pasang hasrat siapa? Kalau tidak Tuhan yang pasang tidak ada hasrat. Litas kuno ilahi agar kalian masa tentram kepada dia. Dan saya terkadang takjub. Saya punya teman-teman banyak di Universitas Islam Madinah dari berbagai macam negara. Di antaranya di orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika. Subhanallah. Sebagian teman-teman orang Afrika ya mengatakan yang cantik yang hitam. Semakin hitam semakin cantik. Nanti jangan protes ya. Selera tidak usah diperdebatkan. Jadi kalau saya bilang udang itu nggak enak, antum bilang udang enak, jangan ribut. Saya bilang nggak enak, jangan dipaksa saya bilang udang itu enak. Ya. Kalau dia bilang yang semakin cantik, semakin leg, semakin hitam legam, semakin mantap, ya sudah, itu jangan protes. Nanti jangan bilang nggak cantik, jangan dia marah nanti. <laughs> Jangan. Ya itu masing-masing Allah bikin mata seorang, ada seorang wanita yang berkulit putih suka dengan lelaki yang hitam, ada. Terfitnah lelaki yang hitam. Ada lelaki yang hitam suka dengan wanita yang putih. Ada yang hitam dengan yang hitam dan ada yang bisa hitam putih. <laughs> Semua yang pasang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya subhanallah dari mana? Yang bikin Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hasrat Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang hasrat tersebut. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada pencipta. Makanya Allah mengatakan, "Wa min ayatihi." Di antara tanda-tanda bukti dia adalah Tuhan. Dia adalah Rob, dia adalah Ilah. Dia menumbuhkan cinta kasih di antara wanita dengan suaminya. Oleh karena dalam ayat ini disebutkan kata Allah litas kunu ilaiha agar kalian merasa tentram dengan istri-istri kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sumber kebahagiaan utama seorang suami adalah pada istrinya. Suami tidak bisa dikatakan, seorang laki tidak bisa dikatakan dia bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki kecuali kalau dia bisa bahagia dengan istrinya. Kalau dia tidak menemukan kebahagiaan pada istrinya, berarti dia tidak bahagia. Benar dia mungkin punya kebahagiaan. Main dengan teman-temannya, main futsal dengan teman-temannya, main golf dengan teman-temannya, berlibur ke sana, berlibur ke sini. Tapi kebahagiaan yang hakiki kalau dia bisa bahagia dengan istrinya. Kalau dia belum belum bisa menemukan kebahagiaan dengan istrinya berarti dia belum bahagia, ikhwan. Kenapa? Karena Allah menciptakan wanita litaskunu ilaiha agar kalian wahai para suami tenteram dengannya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa. Kemudian wajah alamin hazaujah dari satu jiwa itu Allah ciptakan istrinya kuna ilaiha agar sang suami tentram, tenang dengan istrinya. Maka saya katakan kalau seorang suami keluar tidak betah ingin segera pulang ke rumah, rindu ketemu istrinya, maka ini suami yang bahagia. Ini orang laki-laki ini bahagia. Tapi kalau dia pulang dari keluar dari rumah safar seminggu, aduh, saya belum ingin pulang. Ingin kita jalan-jalan terus, istri telepon-telepon nggak usah diangkat, wah ini bahaya seperti ini. Bahaya. Berarti laki ini tidak bahagia. Anda mungkin dapat kebahagiaan dengan berteman, tapi kebahagiaan yang semu, kebahagiaan sungguhnya itu kalau Anda bisa bahagia dengan istri Anda. Maka saya katakan, kalau kita ternyata di rumah tidak menemukan kebahagiaan, berarti ada yang salah antara kita dengan istri kita. Berusaha, bikinlah, ciptakanlah surga di rumah. Jangan sampai rumah kita menjadi neraka bagi kita. Setiap di rumah nggak betah, pingin keluar. Setiap di rumah nggak betah, pingin keluar. Ini berarti kita nggak beres. Nggak beres kita berarti. Tapi kalau kita setiap keluar di luar, pingin pulang, pingin pulang, berarti beres kita. Berarti beres. Berarti ada kebahagiaan, ada kerinduan kepada istri, ada ketentraman. Kalau kita sama istri sudah ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, santai, berarti sudah beres. Tapi kalau istri ngobrol, mas ada gini, sudah nggak usah, ah, ini nggak beres berarti kita. Pinginnya ngobrol sama teman, gitu dia sama undang teman minum kopi di rumah. Berarti kita belum menemukan kebahagiaan. Karena asalnya kebahagiaan adalah seorang suami dengan dengan sang istri. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada hubungan yang paling kuat antara dua orang seperti hubungan suami dengan istri. Ini benar. Ya. Kita punya hubungan dengan bapak kita, punya hubungan dengan ibu kita, punya hubungan dengan kakak kita, dengan adik kita, punya hubungan dengan teman kita tidak sebagaimana hubungan kita dengan istri kita, hubungan yang sangat kuat. Makanya seorang suami kalau sudah sangat sayang kepada istrinya dia melakukan apa saja. Allah berfirman zuyyina linnasi nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth. Kata Allah dibuat indah bagi seorang lelaki wanita yang nomor satu Allah sebutkan wanita wanita dijadikan indah dalam pandangan lelaki Kemudian baru anak-anaknya, baru harta yang berlimpah ruah. Emas dan perak, tunggangan pilihan, mobil dan macam-macamnya. Binatang ternak. Yang paling pertama Allah sebutkan adalah apa? Wanita. Oleh karenanya hubungan yang begitu erat antara orang seorang suami dan istri sampai di antara perkara yang luar biasa dilakukan oleh para dukun adalah memisahkan antara suami dengan istri. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dalam surat Al-Baqarah, mereka pun belajar ilmu sihir, yang ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara suami dengan istri. Artinya begitu kuatnya, kata Allah, begitu kuatnya pengaruh sihir, sampai hubungan yang begitu kuat suami istri bisa renggang. Gara-gara sihir. Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya hubungan yang paling kuat adalah hubungan suami istri. Rahasia kita yang paling tahu istri kita. Kita ceritakan pada istri kita, mungkin ayah kita tidak tahu, ibu kita tidak tahu. Ya. Oleh karenanya ini hubungan yang paling erat, oleh karena kita dapati sebagian suami kalau sudah sangat sayang kepada istrinya, istrinya minta apa saja dia belikan. Dan subhanallah, orang-orang Indonesia itu sangat baik. Ini terus terang ibu-ibu Indonesia bersyukur punya suami Indonesia. Saya ulangi, ibu-ibu Lamongan bersyukur punya suami Lamongan. Kenapa? Suami Indonesia itu paling baik. Saya ceritakan teman saya orang Arab. Teman saya orang Arab. Istrinya tiga. Kalau saya satu ya. Antum juga jangan ketawa ya. <laughs> oh istri tiga iya. Terus HP nggak diperiksa-periksa. Oh istri saya nggak berani buka HP saya. Subhanallah. tanya sama bapak. Siapa yang HP-nya nggak pernah dibuka sama istrinya? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Cepat. Coba angkat tangan. Coba saya ingin tahu. Satu, sudah punya istri belum? <laughs> Kamu udah punya istri belum? Udah, sini dua-duanya dapat. Benar nggak pernah dibuka sama istrinya? HP-nya nggak pernah dibuka sama istrinya. Kenapa nggak bisa main HP kak istrinya? <laughs> Masya Allah. Hebat, hebat. Saya ingin belajar ini gimana caranya. <laughs> Satunya. Orang Lamongan kan? Orang Lamongan. Masya Allah. Orang Lamongan ada yang hebat-hebat juga. <laughs> Terus teman saya juga yang punya istri dua, istri tiga orang Arab biasa nikah ya. Nikah banyak biasa ya. Bahkan kemarin ada saya dengar cerita ada orang ingin menikah dia diskusi sama anak-anaknya. Gimana? Papa mau nikah. Yang itu kurang pas papa, yang ini aja subhanallah. <laughs> diskusi sama anak-anaknya <laughs> untuk cari istri baru buat siapa? Bapaknya. Kita mustahil begitu. Bapak jangan macam-macam, Pak. Jadi uh, kondisi berbeda. Contoh lagi teman saya, saya tanya gimana masalah nafkah istri. Enggak ada istri saya, enggak ada urusan. Saya kasih makan, belikan sudah selesai. Dia enggak tahu duit saya berapa, enggak tahu duit saya berapa. Itu bukan urusan istri saya. Yang penting dia dikasih makan, saya belikan pakaian, saya belikan emas, sudah selesai. Kita orang Indonesia, ya banyak kalau kita punya gaji, dapat gaji kita serahkan sama istri. Nanti kita minta lagi, kasih dong. <laughs> Tapi yang pegang gaji seluruhnya siapa? Istri. Banyak nggak begitu? Banyak. Di Lamongan juga banyak? Banyak. Makanya saya katakan, ibu-ibu bersyukur punya suami orang Indonesia. Baik. Ini HP silakan periksa. <laughs> Ini gaji saya silakan ambil. Sampai-sampai ya, ada kasus pernah saya hadapi. Ini kisah nyata. Saya punya teman. Subhanallah. Dia saking sayang sama istrinya, dia buat rumah sebelas semua atas nama istrinya. Luar biasa baiknya. Sebelas rumah semua atas nama istrinya. Kemudian saking baiknya, uang semua dia masukkan ke rekening atas nama istrinya. Sampai sebelas miliar. Tahu-tahu istrinya kabur. Beneran ini kejadian nyata. Saya alami kasus itu. Dia tanya sama saya. Ustadz bagaimana Ustadz? Dalam mati kamu goblok sekali. <laughs> Tapi saya nggak bilang demikian. Saya lihat inilah orang Indonesia begitu baiknya. Alhamdulillah sekarang sudah kembali. Tapi sebelah sendiri sudah lenyap. Ya. Artinya apa? Hubungan suami, itu sudah kalau sudah sayang sama istrinya terkadang luar biasa berlebih-lebihan. Semua yang mahal menurut dia murah. Sampai terkadang ibunya tidak dia perhatikan, bapaknya tidak dia perhatikan, saudaranya tidak dia perhatikan gara-gara istrinya. Istrinya minta jalan-jalan ke luar negeri, dia keluarin duit. Ibunya minta sesuatu, kasih sedikit saja. Hati-hati para suami. Saya ingin menjelaskan kita harus mengambil sikap tengah. Benar kita sayang sama istri kita dan harus kita sayang. Kalau kita kurang sayang, tumbuhkan bagaimana cara-cara agar kita bisa sayang sama istri kita. Agar kita rindu untuk pulang ke rumah. Agar kita tentram tatkala ngobrol sama istri kita. Kalau nggak nyambung, disambung-sambungkan gimana caranya? Kalau kita sudah merasa demikian, berarti kita sudah bahagia. Berarti kita sudah bahagia. Oleh karenanya, saya ingatkan, jadikanlah kebahagiaan di rumah adalah prioritas kita. Jangan sampai kita mengorbankan kebahagiaan di rumah untuk mencari kesuksesan yang lain. Enggak. Ente tidak akan mendapatkan kebahagiaan sungguhnya. Bapak-bapak sekalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan sungguhnya kecuali kalau di di rumah ketemu dengan istri, rindu ketemu istri, ketemu anak-anak. Nah, itu baru namanya bahagia yang sempurna, yang benar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 222 sampai ayat 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa yas'alunaka 'anil mahir Dan mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Kul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahir. Katakanlah bahwasanya haid itu adalah kotoran. Maka tinggalkanlah para wanita ya jauhi haid mereka. Wala taqrabuhunna hatta yatahun dan jangan gauli mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersuci bertoharah maka datangilah mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Maka datangilah sawah ladang kalian an kapan saja kalian mau dan bagaimanapun caranya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan tentang haid dan juga tentang adab dalam berhubungan biologis antara seorang suami dan istri. Uh, ayat ini ya, asbabun nuzulnya karena pertanyaan para sahabat tentang sikap-sikap orang Yahudi terhadap para wanita. Kalau antum baca dalam perjanjian lama dalam kitab imamat, saya punya ada di sini. Bagaimana kerasnya orang Yahudi terhadap wanita yang haid. Mau dibacakan Alkitab? Antum bisa lihat dalam kitab Al-Imamat 15 ayat 20 dan seterusnya. Saya bacakan contohnya. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Orang kalau kena itu, kena perempuan tersebut jadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Kalau wanita tersebut duduk di kasur, kasur tersebut jadi najis. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Istri antum haid duduk di duduk di kasur, kasurnya jadi najis. Istri antum udah pergi, ente duduk, ente juga najis. Ente harus mandi sampai apa? Matahari terbenam. Ini sikap yang keras dari orang-orang Yahudi. Oleh karena waktu Rasulullah SAW, jadi orang Yahudi itu punya sikap ekstremis, ekstremis dalam beribadah, dalam bersuci. Oleh karena waktu Rasulullah SAW, waktu Lebaran, Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di Masjid Nabawi, main-main perang-perangan. Seakan-akan itu permainan, tapi dibolehkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lita'lamal Yahud an nafidi nina fusha." Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ada kelonggaran. Isyarat dari Nabi bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka agak ekstrim dalam melaksanakan syariat. Ya. Di antaranya sikap mereka terhadap wanita yang haid. Kalau wanita haid tadi dia tidak boleh makan bareng, tidak boleh duduk bareng, nanti malam baru boleh. Pagi sampai malam tidak boleh. Kalau dia duduk di kursi-kursi jadi najis. Kalau kita duduk di bekas dudukannya kita pun jadi najis, harus mandi. Sampai terbenam matahari. Dan ini sesuatu yang berat. Oleh karena ditanyalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Annal Yahuda kanu idha hadatil mar'atu minhum akhrajuha minal bait." Sungguhnya orang Yahudi itu, kalau ada seorang wanita yang haid di antara mereka, dikeluarkan dari rumah. Nanti malam baru boleh masuk. Walam yu'akiluha walam yusharibuha. Tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng. Walam yujami'uha fil buyut dan tidak diajak digauli oleh uh, suami-suaminya. Artinya tidak bukan cuma tidak digauli, bahkan tidak boleh tinggal dalam dalam rumah. Fasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Maka Rasulullah SAW ditanya akan hal ini. Fa anzalallahu hadil ayah, maka turunlah ayat ini, ya. Bahwasanya turun ayat tentang masalah wanita haid, ya. Wanita haid tidak boleh digauli hanya pada tempat haidnya. Adapun sisi yang lain, ya dicumbui. Yang penting jangan sampai berhubungan di kemaluannya karena lagi berisi darah yang kotor, dia sedang haid. Adapun yang lainnya duduk bareng, makan bareng, tidur bareng nggak jadi masalah. Maka Rasulullah SAW berkata, jami'uhunna fil buyut. Kata Rasulullah SAW, biarkan mereka tinggal wanita haid dalam rumah. Mau digauli silakan, tapi jangan pada tempat tersebut. Wasna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukan segala sesuatu terhadap istrimu yang haid, cuma satu yang tidak boleh, jangan digauli di kemaluannya, itu saja. Yang lainnya boleh. Yang lainnya boleh. Dalam rangka Rasulullah SAW membantah pemahaman orang-orang Yahudi. Kita dapati ada dua pemahaman yang bertolak belakang. Yahudi maupun Nasrani. Yahudi mereka sikap keras terhadap wanita haid. Dikeluarkan dari rumah. nggak boleh di rumah. Tidak boleh duduk makan bareng. Tidak boleh minum bareng. Ya. Adapun Nasrani sebaliknya. Wanita haid sama seperti wanita tidak haid. Dianggap sama. Mau digauli juga tidak jadi masalah. Nah Islam datang dengan tengah. Dengan sikap tengah. Wanita haid tidak sama dengan wanita yang suci. Boleh dia gauli, tapi tidak boleh pada kemaluannya karena lagi kotor ya. lagi kotor. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Wasna ukulla syai'in illa nikah. Lakukan segala sesuatu, tatkala bergaul dengan istrimu, kecuali satu yang dilarang, tidak boleh melalui kemaluan. Dan ini dalil, asal dalam berhubungan antara suami istri, boleh dengan gaya apa saja. Mohon maaf ya. Antara suami dengan istri boleh dengan cara apa saja, dengan boleh gaya apa saja. Cuma ada aturannya dua. Tatkala sedang haid, tidak boleh di kemaluannya dan juga tidak boleh di duburnya. Itu saja. Selain itu apa saja boleh. Ya. Hukum asal boleh. Tidak ada orang boleh mengharamkan. Oh tidak boleh gaya ini, tidak boleh begini kecuali ada dalilnya. Dan dia tidak punya dalil. Ini tidak punya dalil. Baik. Nah Allah menjelaskan masalah wanita yang haid ya. Kata Allah fa'tazilu nisaa fil mahid. Kalau dia sedang haid maka jangan digauli di kemaluannya. Kemudian hatta yatahur sampai dia suci. Katanya sama bapak-bapak sekalian, sama ibu-ibu sekalian. Kalau ada seorang wanita haid, haidnya tujuh hari. Pada hari ketujuh, haidnya berhenti. Dia gunakan kapas atau tisu, kata dia suami sudah nggak ada darah haid, sudah bening. Boleh nggak berhubungan suaminya dengan istrinya? Beliau tidak? Harus mandi? Atau boleh sebelum mandi? Hah? Boleh mandi. Boleh sebelum mandi? Yang benar. Boleh digauli sebelum mandi, haidnya sudah berhenti. Boleh nggak digauli sebelum mandi? Yang bilang boleh angkat tangan. Oh, ada yang boleh, ada dua orang. <laughs> Mantap ya. <laughs> Mantap salahnya ya. <laughs> Gak boleh ya, gak boleh. Gak boleh ya. ya. Ustaz gimana kita mau mandi air lagi mati Ustaz? Mau tunggu sampai pam nyala, gimana? Sementara suami sudah puasa selama seminggu, gimana? Ya tayamum. Ada tayamum ya. Makanya Allah mengatakan hatta yatuhurn fa idza tatahharna. Kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi junub baru boleh di digauli ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kemudian kata Allah, "Nisa'ukum harthul lakum." Ingatlah istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Ini berarti anjuran istri-istri kita dinamakan sawah ladang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Fa'tu harthakum an syi'tum." Datangilah istri kalian, sawah ladang kalian bagaimanapun kalian sukai. Ya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini lailan au naharon. Kalau istri sudah bersih, seorang suami boleh mendatangi istrinya kapan saja, siang atau malam, terserah. Tidak ada waktu yang terlarang. Boleh enggak Ustaz jam 3 malam? Boleh jam 3 malam. Boleh enggak jam 3 sore? Jam 3 sore boleh. Jam setengah lima? Boleh. <laughs> Tidak ada waktu yang terlarang. Kalau seorang suami ingin menggauli istrinya jam 1 malam, boleh. Dan saya sangat berharap para istri perhatikan hal ini. Masalah melayani suami. Ingat ya, bahwasanya para suami punya hasrat dan hasad tersebut tidak menerima penundaan. Tidak menerima apa? Penundaan. Kalau lapar kita masih bisa bertahan. Tapi kalau hasrat maka segera dipenuhi. Oleh karena Nabi SAW menjelaskan, jika seorang di zaman Nabi, Nabi berbicara. Kalau seorang tatkala jalan di jalan tiba-tiba dia melihat seorang wanita, dia tertarik, maka segera dia datangi istrinya. Karena yang apa yang dia cari ada pada istrinya. Itu di zaman Nabi orang pada berjilbab semua. Sekarang zaman sekarang, nah coba Fitnah di mana-mana ya akhi. Seorang laki sulit menjaga pandangannya. Di HP-nya saja banyak fitnah. Di jalan-jalan banyak fitnah. Apalagi para wanita. Kalau sudah keluar dia berhias secantik-cantiknya. Seindah-indahnya. Kemudian suami kita lihat. Kemudian suami kita rindu sama kita. Kita pulang kita bilang kita tidak siap. Repot. Oleh karenanya masalah ini Rasulullah SAW sangat perhatian masalah ini. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Ya. Wa in kanat ala tanur Kata Nabi, jika seorang suami ingin menggauli istrinya, maka hendaknya istrinya bersiap. Meskipun istrinya sedang masak, kata Nabi SAW. Meskipun istrinya sedang membakar roti di panggangan. Bahkan kata para ulama, meskipun rotinya hangus, jangan peduli, nggak apa-apa. Yang penting melayani suaminya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, Wa alal qatab. Meskipun sang suami, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana onta, mau pergi, tiba-tiba suaminya bilang tunggu dulu, sini balik. Maka dia harus turun. Meskipun istrinya sudah stop taksi, sudah naik taksi, ya sebentar, sudah taksinya suruh pergi, bayar, sini. Karena masalin tidak menerima penundaan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza ada ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadban la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang lelaki mengajak istrinya berhubungan, terus istrinya menolak tanpa ada alasan, kemudian suaminya tidur dalam kondisi marah, maka wanita ini dilaknat oleh para malaikat. Hati-hati, tidak boleh. Masalah ini harus diperhatikan sama istri. Suami kita di luar berhadapan dengan syahwat yang bertebaran. Maka kita harus berusaha, ya. Tentunya suami juga harus merayu istrinya dengan adab yang baik. Tapi maksud saya, masalah ini masalah yang yang penting. Allah berfirman nisaukum hartulakum fatu hartakum anasyitum. Datangi istri kalian siang atau malam kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anasyitum ditafsirkan dalam Tafsiran dua tafsiran. Pertama, an-nashiyah itu artinya kapan saja, an-nashiyah itu artinya bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kenapa? Di zaman Nabi ada syubhat yang khurafat yang tersebar. Ada khurafat yang tersebar. Jadi ada kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin tinggal di Mekah. Kemudian mereka berhijrah ke kota Madinah. Kaum Ansor tinggal di kota Madinah dan mereka banyak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya khurafat. Khurafat mereka, kalau mereka menggauli istri mereka dari belakang, benar masuk ke kemaluan, tapi gayanya dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Itu khurafatnya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang kaum Ansar sering bergaul dengan orang Yahudi, maka khurafat tersebut masuk dalam akidah mereka. Dan ini bahaya kalau sering bergaul sama orang non-muslim tanpa ada filter, tanpa ada dasar akidah yang benar. Akibatnya terkadang kita terkontaminasi dengan pemikiran pemikiran mereka yang salah dengan khurafat-khurafat mereka. Nah, khurafat ini tersebar di sebagian kaum Ansar. Sehingga tersebar juga di kaum Ansar kalau berhubungan tidak boleh lewat belakang. Terjadilah seorang muhajirin menikah dengan wanita Ansoria. Kaum muhajirin tidak pakai larangan-larangan. Mereka tinggal di Mekah. Begitu menikah dengan wanita Ansoria yang punya ada khurafat, waktu mau digauli dari belakang istrinya nggak mau. Gak mau. Kenapa? Dia dengar kalau digaul dari belakang anaknya apa? Juling. Maka dia pun wanita ini mengatakan, tunggu dulu, berhenti dulu. <laughs> Saya mau tanya kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya wanita ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna Istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian bagaimanapun caranya. Enggak jadi masalah. Yang dilarang cuma dua. Jangan digauli di kemaluannya tatkala sedang haid dan tidak boleh digauli dari dubur. Karena terlaknat orang yang menggauli istrinya dari dubur. Kalau haid saja yang kotorannya hanya temporal, hanya sebentar, itu diharamkan bagaimana dengan kotoran di dubur yang ada terus tidak pernah ada hilangnya. Maka ini hukumnya haram. Adapun selain itu, gaya apapun, cara apapun hukumnya halal. Hukumnya halal. Tidak boleh kita mengharam-haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, seorang tatkala bergaul dengan istrinya silahkan dia bergaul dengan yang dia sukai ya dengan cara apapun karena itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faedah yang kita ambil dari ayat ini. Yang pertama para hadirin Allah menamakan bahwasanya istri kita sebagai harth yaitu sawah ladang. Sawah ladang adalah tempat kita untuk bercocok tanam dan ada hasilnya. Ini menunjukkan tempat berhubungan adalah di sawah ladang tersebut. Tidak boleh dari dubur. Karena dubur bukan sawah ladang. Tapi tempat kotoran. Maka haram bagi seorang yang berhubungan dengan istrinya lewat lewat dubur. Hukumnya haram. Kemudian Allah menamakan istri kita dengan sawah ladang. Maka hendaknya kita perhatikan sawah tersebut. Ya, kita sirami, jangan dibiarkan kering. Jangan dibiarkan apa? Kering. Ingat, seorang suami punya hasrat, wanita juga punya hasrat. Jangan sampai dia tersibukan sehingga dia lupa untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Sawah ladang harus diurus, jangan sampai kering. Kemudian tatkala dinamakan dengan sawah ladang, berarti kita harus menanam sebanyak-banyaknya. Berusaha untuk memperbanyak isi sawah ladang tersebut. Berbanyak sawah ladang atau berbanyak isinya? Bapak-bapak, memperbanyak isinya atau memperbanyak sawah ladangnya? Memperbanyak isi sawah ladang. Masalah sawah ladang urusan lain. Berbanyak <laughs> isi sawah ladang. Maka ini anjuran kata para ulama untuk berbanyak anak. Makanya Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku bangga dengan jumlah yang banyak pada hari kiamat di hadapan nabi-nabi yang lain. Seorang berusaha punya anak yang banyak. Anak dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Subhanallah saya punya anak sudah lima. Ya. Allah semuanya melahir, dilahirkan dengan operasi. Setelah kelima, ditutup, nggak boleh lagi. Sudah bisa lima itu Alhamdulillah. Banyak orang baru dua sudah ditutup. Ada yang tiga tutup. Alhamdulillah saya lima kali operasi istri saya. Alhamdulillah. Ya. Lihat anak lima saya senang sekali. Dan saya ingin punya anak lebih banyak. <laughs> anak banyak itu enak. Kalau kita sudah meninggal banyak yang doain. Ya tidak? Banyak yang doain. Apalagi anak kita kemudian rajin sholat. Ya. Ya. Saya punya teman-teman di Arab Saudi luar biasa. Saya pernah diundang makan. Saya tanya berapa berapa keluarga? 24 saudara. Masya Allah. Makan kambing guling. Kemarin saya ketemu teman yang lain, kamu berapa saudara? 26. Subhanallah. Saya ketemu teman lagi, kamu berapa saudara? Ada sekitar uh, dia bilang 50 bersaudara. Subhanallah. Luar biasa. Kenapa? Istrinya banyak. <laughs> Ada sampai satu orang ya pergi ke masjid, anak-anaknya selalu sholat di depan saat pertama, anaknya sampai 13 orang. Kadang-kadang ada anaknya kecil lari-lari dia tangkap, eh kamu ibumu yang mana? Jadi kalau kita sudah meninggal ya, tidak ada yang tulus mendoakan kita seperti anak kita. Anak kita yang ada kita rawat dengan baik-baik. Ajarkan agama dengan baik-baik. Terserah dia seorang dokter, seorang insinyur, seorang tukang, apapun kerjaannya, jangan biarkan dia tinggalkan sholat. Ajarin dia sholat lima waktu. Antar dia ke masjid kalau bisa. Kamu nggak mau sholat sini, ibu antar ke masjid. Tungguin sampai pulang. Ya. Karena kalau kita sudah meninggal tidak ada yang tulus mendoakan seperti apa anak anak kita. Kemudian di antaranya kalau kita meninggal, kalau anak kita beramal soleh, seluruh amal solehnya ngalir sama kita, ngalir sama kita. Ya. Oleh karenanya di antara faedah ayat ini kata para ulama kita disuruh untuk memperbanyak anak. Ya. Tentunya memperbanyak anak dengan merawat mereka dengan dengan baik, bukan perbanyak anak kemudian tidak dirawat. Ini tentunya tidak tidak boleh. Kemudian di antara faedah dari ayat ini bahwasanya istri disebut oleh Allah dengan sawah ladang. Yang menanam benih adalah seorang suami. Menanam benih adalah seorang suami. Dari sini kata para ulama, tidak boleh seorang suami mencela istrinya. Seandainya dia menikah kemudian anaknya istrinya melahirkan ternyata anaknya perempuan, dia marah sama istrinya. Kok anaknya perempuan? Loh, saya ini kan cuma sawah ladang yang tanam kamu. Benihnya siapa? Benihnya dari kamu. Jangan salahkan saya. Ini tidak boleh. Di antara kegoblokan kata para ulama, seorang suami mencela istrinya kalau anaknya perempuan. Dan ini adalah adat jahiliyah yang masih ada sampai sekarang. Ya. Anak laki-laki atau perempuan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu mana yang terlebih baik bagi kita. Orang-orang jahiliyah dahulu kata Allah, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim." Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Kalau diberi kabar bahwasanya anaknya perempuan, maka merah pada marah. Malu dia melihatkan anaknya perempuan, dia sembunyikan anaknya. Dia pikir, apakah saya bunuh sekarang anak saya atau saya biarkan nanti bunuhnya belakangan. Ini ada jahiliyah benci dengan anak perempuan dan masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Nah, kalau anak kita laki-laki atau perempuan itu yang yang yang tanam kita, istri kita cuma sawah ladang. Maka jangan kita menyalahkan apa? Istri kita. Ada satu cerita yang pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala, ya. Tentang kisah seorang yang anak pertamanya perempuan, anak keduanya perempuan, anak ketiganya perempuan, anak keempatnya perempuan. Dia sabar. Anak kelimanya perempuan, mulai dia nggak sabar. Dia pingin anak laki-laki. Maka dia cap istrinya, kamu ini perempuan sudah lima ya. Awas kalau enam perempuan lagi. Istrinya hamil lagi, keluar perempuan lagi. Udah hilang kesabaran. Awas. Kalau ketujuh perempuan lagi, awas. Istrinya hamil lagi. Ini zaman dulu dia sudah wanti-wanti. Pokoknya awas perempuan. Kalau dulu, kalau sekarang bisa USG dulu enggak ya. Awas kalau perempuan lagi. Kalau apa namanya? Awas kalau perempuan lagi. Istrinya udah ketakutan. Apalagi saat mau melahirkan udah ketakutan. Ini laki-laki atau perempuan? Dia takut dicerai sama suaminya. Qadarullah suaminya ini tidur. Laki-laki ini tidur. Tiba-tiba dalam tidurnya dia mimpi telah tegak hari kiamat. Kemudian dia disidang, akhirnya dia difonis masuk neraka jahanam. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk melemparkan dia masuk dalam neraka jahanam lewat pintu nomor satu di neraka jahanam. Karena di neraka jahanam ada tujuh pintu. Kata Allah, laha sab'atu abuabin likulli babin minha juz'um maqsum. Neraka jahanam itu ada tujuh pintunya. Masing-masing sudah ada jatahnya lewat mana. Maka dia dilemparkan ke pintu satu masuk ke neraka jahanam. Waktu masuk neraka jahanam dia ketakutan tiba-tiba anak perempuan nomor satunya datang selamatkan bapaknya. Karena dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan man bi syai'in min haula'il banat wa sabara alaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, kemudian bersabar merawatnya, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi penghalang dari neraka jahanam. Maka untuk lempar pintu pertama, ada anak pertamanya menyelamatkan dia. Dia ketakutan. Lempar lagi, dilemparkan pintu nomor dua, ada anak perempuannya nomor dua selamatin. Jangan papa, selamatin. Lempar pintu nomor tiga, anak nomor tiganya selamatkan. Sampai nomor lima, selamat. Nomor enam, anak nomor enam perempuan selamatkan. Mau lempar nomor tujuh, nggak ada anak perempuan nomor tujuh. Dia ketakutan, oh, tahu-tahu dia bangun. Langsung dia berdoa, ya Allah semoga anak saya perempuan nomor tujuh. Nomor tujuh. Semoga nomor tujuh perempuan. Akhirnya dia pergi. Sang apa yang yang, yang mungkin yang menangani kelahirannya kasih kabar gembira. Kata dia, gembiralah anak anakmu yang ketujuh laki-laki. Waduh kata dia. Ini <laughs> karena ikhwan ya kita ya anak laki-laki perempuan kita jalani ya. Semuanya ada keutamanya. Perempuan kalau kita sabar pahala semakin banyak akan menyelamatkan kita dari neraka uh, eh, jahanam Ini saja yang bisa sampaikan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, empat ayat yang semoga kalau kita eh, mentadaburi ayat-ayat ini semakin menambah cinta kasih kita dengan istri kita, semakin kita bisa merubah bagaimana muamalah kita dengan istri kita dan sehingga kita bisa berkumpul dengan istri kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini ada beberapa hadiah ya. Uh, Langsung ditutup Ustaz. Langsung apa? Ditutup. Oh, ditutup ya. ya. Uh, ini hadiah kepada uh, yang hadir ya. Seperti biasa, yang paling tua saya mau kasih hadiah. Mana yang paling tua? Berapa, Pak? Berapa umurnya? 61. Bapak umurnya berapa? Berapa? 66. Ada yang lebih tinggi 66? Hah? Berapa? Berapa? 75. Masya Allah. Sebentar, ada yang lebih tua dari 75? Ada? Semua kalah? 76. Bawa KTP enggak, Pak? ada yang lebih tua dari 76? Ada yang 75? Ini Bapak berapa ini Bapak? Berapa umurnya Pak? Berapa umurnya, Pak? Skor tertinggi 70, 75. Ada yang lebih tinggi dari 75? 76. Ada yang lebih tinggi dari 76? Gak ada. Tolong kasih yang 76. Kasih Bapak. Sekarang yang paling muda tapi sudah balik. Siapa? Angkat tangan. Yang paling muda, saya tidak mau ditunjukkan bayinya ya. Enggak ya. Yang paling muda tapi sudah balik. Hah? Apa? 17 tahun. Ada yang lebih muda? Berapa? 14 tahun. 14. Ada yang lebih muda? Berapa? 12 tahun. Sudah balik belum? <laughs> Ini nggak enak tapi saya mau bilang tapi nggak enak. Yang paling tua belum nikah siapa? Ada? belum nikah dua kali katanya. Gak ada ya? Hah? Masih banyak hadiahnya. Yang paling jauh datangnya, angkat tangan. Yang paling jauh. Yang paling jauh siapa datang untuk pengajian? saya yang paling jauh? Dari mana? Boleh sebut yang paling jauh mana? Dari mana? Semarang. <laughs> Bukan saya bukan tanya asal ya. Tapi tinggalnya di mana paling jauh? Nganjuk, ada yang lebih jauh? Hah? Surabaya sama Nganjuk lebih jauh mana? Nganjuk. Yang lebih jauh dari Nganjuk mana? Apa? Bojonegoro. Nganjo. Nganjuk. Nganjuk satu orang aja mewakili. <laughs> Silakan dari Nganjuk. Uh, pertanyaan, siapa yang bisa sebutkan ayat yang tadi saya suruh hafal? Ayat pendek tadi. Silakan. Yang saya suruh hafal, bukan saya suruh baca. <laughs> Eh, ayat yang pendek aja tadi. Ya. Apa? Bainakum. Masya Allah. Walatan saul fadla bainakum. Jangan lupa berbuat yang jangan tinggalkan berbuat yang terbaik dengan istri atau dengan suami. Silakan. Ini masih ada tiga kajian kumpulan kajian Ustaz Firanda ya. Uh, yang paling depan-depan aja lah. Biar <laughs> eh, demikian saja ya kajian kita. Alhamdulillah eh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berterima kasih kepada eh, pemilik masjid dan juga kepada apa namanya pejabat-pejabat pemerintah yang memudahkan kajian kita. Semoga kajian kita ini dicatat sebagai amal kebajikan dan semoga mereka dibalas dengan kebaikan yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.